Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim ulama, para habaib, para asatidah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang penuh berkah ini kita masih berada di dalam kenikmatan yang paling besar dua kenikmatan yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam serta nikmat panjang umur sehat afiat sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menghadiri majelis ilmu untuk mencari, menambah dan menggali ilmu yang bermanfaat. Semoga dari tempat yang mulia ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa membimbing kita menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala supaya selamat hidup kita dari dunia sampai akhirat. Marilah kita mengangkat doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada kita, berikan pengampunannya kepada kita, berkahi hidup kita, berkahi hidup kita, berkahi keluarga kita, berkahi usaha kita, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa pergi haji ke Baitullah berziarah ke makamnya Rasulullah di hari nanti dapat syafaat Rasulullah masuk surga di belakangnya Rasulullah apa hajat kita Tuhan gabulkan apa maksud baik kita Tuhan luluskan hindarkan kita dari fitnah dihindarkan kita dari bala hindarkan kita dari musibah kita doakan guru-guru kita yang selalu memimpin kita senantiasa hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudara kita yang melaksanakan atau yang akan Eh, melaksanakan ibadah haji baik yang akan berangkat atau yang telah sampai di tanah suci kita doakan agar bisa melaksanakan hajinya dengan baik dapatkan haji yang mabrur haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita minta dikembalikan nantinya hidup kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam iman dalam Islam dalam husnul khatimah alamana wa al-habib Abdurrahman bin Muhammad al-habsyi alamana wa al-habib Muhammad bin Ali al-habsyi alamana wa al-habib Ali bin Abdurrahman al-habsyi anallah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim al-fatiha ila ruhabibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina bil qasim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la arwa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin ثم إلى روحي سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا أستاذ العظم فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا على أبي علوي ما إلى روح الحبيب عبد الرحمن سقاف سيدنا الغيون الحبيب علوي بن فقيه المقدم الحبيب علي بن علوي الحبيب عمر مهدور ما إلى روح الحبيب أبو بكر سكران وابن الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيد الرسول الأكبر وابن الحبيب أبو بكر العدني والحبيب علي بن أبي بكر سكران والشيخ أبو بكر بن سالم فخر الوجود ثم إلى الحبيب محمد بن محمد مولى شيب الحبشي ثم إلى الحبيب حبيب حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب راتب والشيخ علي بن عبد الله بارس ما إلى قد بالإرشاد الحبيب عبد الله بن بن الحداد ما إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى الحبيب حسين بن أبي بكر العيد الرسول وأربعة الحبيب علي القدسي والشتري محمد بن حمزة العطاس أبي عبد الله بن حسين العطاس والي سومهم إلى روح خصوصا شباب المقام والحضر سيد الجيد الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ووالده وحبيب محمد بن علي الحبشي حباب نعمة بنت زين بن أحمد بن شهاب الدين والحبيب عبد الله بن محمد بعمر وزوجته والده بابا مزنة بن حمد بن هاشم العطاس مع الرحيم علي بن سنة العطاس علي محمد بن جندان أبو صالح بن حامد Abdullah bin Husain Husain Syaim al-Attas Umar bin Hud al-Attas Thumma ila rahib Abdullah bin Abi Bakar al-Habashi Thumma ila arwah walidina walidikum Wa amwatina wa amwatikum Wa amwati muslimin Anna Allah taghashyahu bi rahmah Anna Allah yaghfiru lahum Yarhamhum ya'li darajatihim fil jannah Wa anfa'na barakatihim Wa asrarihim Wa anwarihim Wa ulumihim Wa nafatihim Fid dini wa dunya wal akhirah أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وارزقنا سادة الدارين بر الوالدين بلغنا حج بيت الله الحرام زيارة حبيبنا على أفضل الصلاة والسلام في خير لطف وعافية وأن الله يتوب علينا الله يشفي مرضانا وعافي مبتلانا ويشفي مرضى خصوصا الوالد الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي وجميع أمراض المسلمين وأن الله يكتب السلامة علينا وعلى الحجاج والمسافرين أن الله يبلغهم مقاصدهم يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مرزوقين محفوظين في خير لطف وعافية أن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم الحسنى في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajmain Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala Syekhul wa rahimahullahu taala wa adama nafa'a wa bikum Fidaraini amin radhiyallahu ankum. Wa qala alaih salatu wassalam man malaka zadan warahilatan tuballighuhu ila baitillah thumma lam yahujja fala alaihi ayyamuta insya'a yahudiyan au insya'a nasraniyya wa fi <clears throat> ala man yatrukil hajja ma'al istita'ah fala yanbaghi lil an yuakhira wa yatakasalu wa yusawifu wa yata'allalu bil a'dhari minas sanah ila sanah wa huwa ma'a dhalika al ma yanzilu bihi aw tadhahabu wa qad istagarra al hajju fi dhimmatihi litumakkinuhu minhu wal yalqallaha ta'ala asyan afima Dimulakan majlis ini dengan bismillahirrahmanirrahim serta salawat dan salam atas junjungan kita, kecintaan kita Sayyidul Wujud, Afdhali kulli mawjud, sahib al ma'gud wal mawrud Sayyidina Muhammad ya Rasulullah Salamun Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para habaib, para asatidah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menghadiri majelis yang mulia pada tiap-tiap minggu. Mudah-mudahan sekali lagi dari tempat ini kita dapatkan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, bisa kita fahami, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita bersama sehingga selamat hidup kita dari dunia sampai dengan akhirat. Hadirin pada pagi hari ini kita meloncat sedikit dari pembahasan minggu yang lalu. Kita akan membahas hal yang berkenaan dengan ibadah haji karena mudah-mudahan apa yang nanti dijelaskan dari majelis ini bisa menjadi tambahan ilmu atau bekal tambahan bagi yang akan melaksanakan ibadah haji karena barangkali masih cukup banyak yang belum berangkat ke tanah suci mungkin masih bisa mengambil nasihat-nasihat ataupun tambahan ilmu dari apa yang akan disampaikan oleh para guru-guru kita atau yang akan disampaikan dari majelis ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal untuk menjadikan haji yang akan dilaksanakan nanti lebih baik dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dijelaskan di sini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan" tuballighuhu ila baitillah thumma lam yahujja fala alaihi an yamuta insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniya barang siapa yang memiliki bekal kemudian kendaraan ila baitillah menuju ke baitullah thumma lam yahujja fala alaihi kemudian dia tidak pergi haji maka atasnya itu jadi kewajiban bagi dia maka atasnya itu dia mati nantinya dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Jadi begitu ditekankan oleh Nabi kita bahwa barang siapa yang mampu hendaklah dia menyegerakan untuk melaksanakan kewajiban haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila bagi Allah atas manusia itu haji ke Baitullah haji ke Baitullah barang siapa yang mampu mengadakannya. Kemudian haji atau ibadah haji adalah merupakan syariat dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliaulah yang membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Dan kemudian dalam ayat dijelaskan wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat alama razaqahum min bahimatil an'am al ayah bahwa serulah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji maka niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dari tempat yang jauh dan atau berkendaraan dari tempat yang jauh untuk menyaksikan berbagai macam manfaat bagi mereka dan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayami ma'lumat di hari di waktu yang ditentukan alam marzaqahum min bahimatil an'am dan juga dilaksanakan di sana itu penyembelihan min bahimatil an'am daripada hewan-hewan ternak makanlah sebagian dari mereka dan berikanlah kepada sebagian kepada yang lainnya jadi hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah merupakan satu kewajiban yang penting yang harus dilakukan oleh umat Islam karena merupakan salah satu sendi daripada agama Islam itu sendiri. Dijelaskan bahwa agama Islam itu dibangun atas lima perkara. Yang pertama adalah dua mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian melaksanakan sholat, membayar zakat, kemudian pergi haji ke Baitullah dan kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ini sudah merupakan ketetapan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus kita patuhi, yang harus kita taati. Dan barang siapa tato ilahi sabila, tentu yang mampu mengadakan perjalanan ke tanah suci. Kalau tidak mampu, nanti ada syarat-syaratnya. Itu diperbolehkan. Dalam sebuah hadis dijelaskan Nabi menjelaskan ayuhan nas qad farada faradallahu alaikumul hajja fahajju faqala rajulun akulli amin ya Rasulullah fasakat hatta qala thalatha faqala law qultu na'am la wajabat walam mastata'tum bahwa wahai manusia telah diwajibkan atas kamu itu pergi haji untuk melaksanakan haji maka berhajilah kemudian berkata seorang apakah setiap tahun ya Rasulullah punya Rasulullah diam sampai orang tersebut menanyakan tiga kali kemudian Rasulullah mengatakan kalau aku ucapkan iya maka akan menjadi wajib dan kamu tidak akan mampu jadi memang haji itu ada persyaratannya. Ya. Syarat wajibnya ada syarat wajib haji. Yaitu yang pertama adalah Islam. Kalau bukan Islam dia tidak wajib pergi haji. Dia berakal dan dia sudah balik, dia merdeka dan dia mampu. Dan kemudian lagi hendaklah dia betul-betul mengupayakan ibadah hajinya itu dengan sebaik-baiknya dari harta yang halal tentunya dan jangan sampai apa yang diancam tadi insya'a an yamuta fala alaihi in, an yamuta insya'a yahudian au nasroniya jangan sampai dia mati atau dia meninggal nantinya dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Man wajada min zad aw rahilah ma yablughuhu falam yahujah falyamut insya'a yahudian aw Nasranian Itu juga sama adalah merupakan uh, satu ancaman yang harus kita waspadai bersama kalau kita mampu Jangan kita tunda-tunda lagi. Kemudian haji itu adalah eh, melaksanakan ibadah ke tanah suci sesuai dengan apa yang diajarkan yang dicontohkan oleh eh, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Eh, Nabi kita menjelaskan kepada kita uh, eh, khudu an mana anni manasikakum ambillah dari aku uh, ibadah cara ibadah yang akan kamu lakukan jadi semua ibadah tersebut telah dicontohkan oleh nabi kita sehingga ada ketentuan ada rukun-rukun yang harus dilakukan yang harus dilaksanakan yang pertama adalah ihram beserta niat kita ihram kita me, me, kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji kemudian kita melaksanakan wukuf atau hadir sesaat setelah tergelincir matahari pada tanggal 9 pada tanggal 9 Dhul Hijjah kemudian rukun lagi yang lain adalah kita tawaf itu sebanyak tujuh kali tawaf ifadah Kemudian kita sa'i tujuh kali antara sofa dan marwah. Jadi haji yang apa namanya yang terutama itu adalah wukuf tanggal 9 di Arafah. Al hajju Arafah, faman adraka Arafah faqad al hajj wa man fatahu wa man fatahu al Arafah faqad fatahul hajj. Barang siapa uh, eh, al hajju itu Arafah adalah wukuf di Arafah. Barang siapa yang mendapatkan wukuf di Arafah maka dia mendapatkan haji. Barang siapa yang tidak mendapatkan wukuf berarti dia tidak mendapatkan haji. Banyak ada syarat-syaratnya, ada wajib haji, kemudian ada sunnah haji. Ya, sunnahnya misalnya mandi ketika hendak ihram Kemudian baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak itu sunnah talbiyah. Kemudian kita tawaf gudum, tawaf selamat datang atau kedatangan untuk haji ifrat dan haji kiron. Kemudian kita bermalam di Mina pada malam Arafah itu juga sunnah. Lalu Lari-lari kecil Eh, dan buka bahu kanan ketika tawaf gudum itu juga sunnah dan banyak lagi kita bisa lihat nanti di cara atau di kitab uh, fikih yang akan menjelaskan lebih dalam panjang lebar tentang uh, tata cara daripada pelaksanaan ibadah haji. Kemudian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menambahkan wa fi nihayati tasydid ala man yatrukil hajja mal istita'ah falayan yanbaghi mu'min an yuakhira wa yatakasal wa yusawif jadi ini adalah di dalam peringatan yang sangat keras kepada orang-orang yang meninggalkan haji dengan kemampuannya, dengan segala kemampuannya. Dan janganlah atau hendaklah seorang mukmin itu mengakhirkan atau menunda-nunda keberangkatannya menuju ibadah ke tanah suci dan mencari-cari alasan mencari ulur dari tahun ke tahun dan sebenarnya dia itu mampu wahwa ma'adzalika mustati'un dia sebenarnya dia mampu tapi ditunda alasannya apa kita nggak tahu kalau kemampuannya sudah mampu sudah terhitung mampu wama yadrihi la'allal maut yang zilubihi, au tadhabu sita'atuhu nanti ditakutkan adalah dia barangkali belum sempat melaksanakan haji dia sudah meninggal dan juga akan hilang kemampuan dia untuk melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Padahal di tadinya dia wajib karena dia mampu. Jadi hilang hartanya, hilang kemampuannya, hilang dia sakit dan lain hal. Kemudian fa yalqi Allah maka dia akan ketemu Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan Allah nantinya dalam keadaan berdosa dan dalam keadaan bermaksiat dalam maksiat dan dosa. Jadi ini penting sekali ya kemampuan ini di sini dikategorikan mengenai kemampuan wal istita'ah an yamlikal insan ma yahtaju ilaihi fi safari ilal haj dahaban wa ruju'an min zadin aw markub wa ma fi ma'na mimma la budda lahu minhu wa nafaqatu man talzimuhu nafaqatuhu minal aulad wal azwaj wa nahwihim ila waqti ruju'ih perempuan itu adalah memiliki apa-apa yang dibutuhkan untuk perjalanan untuk perjalanan haji itu pergi dan pulangnya jadi perjalanan pergi dan pulangnya. Waman e, manzada juga daripada bekal. Jadi kendaraannya pergi pulang itu aman, bisa memberangkatkan, bisa memulang atau bisa berangkat, bisa pulang. Kemudian juga ada bekal, punya bekal cukup untuk kehidupannya. Wah, markub kendaraannya wama mandan mana yang penting-penting ya, yang harus ada itu harus memang harus ada itu harus diupayakan wa nafaqatu mental dan juga nafkah nafkah bagi anak-anaknya yang ditinggalkan dan tidak ikut pergi haji anak-anaknya istrinya kemudian dan lain-lainnya sampai waktu kembalinya Eh, si orang tersebut dari melaksanakan ibadah haji. Wa taqtalif istita'ah bi ikhtilafin nas. Dan istita'ah itu juga berbeda-beda setiap orang. Bi ikhtilafil amakin fil gurub wal bu'ud. Ada yang jaraknya dari tanah suci ke kampung halamannya itu dekat atau dari kampung halaman ke tanah suci itu dekat atau juga ada yang jaraknya itu jauh seperti dari Indonesia ini sangat jauh. Kalau pakai pesawat itu kurang lebih 10 jam. Tapi ada yang dekat, itu berbeda-beda kemampuannya. Wa man takallafal hajj syauqan ila baitillahil haram, barang siapa yang memaksakan diri untuk pergi ke tanah suci, wa hirsun ala iqamati hadhil faridah dan menjaga daripada kewajiban ini min dinillah daripada kewajiban agama ini walaysa bimustati sebenarnya tidak mampu dari se, dari segala hal dia sebenarnya tidak mampu tapi fa imanuhu akmal wa thawabuhu am tapi dia juga dia tetap berangkat pergi haji ada orang-orang yang seperti ini karena keimanannya itu begitu baik dan mendapatkan pahala juga yang mulia dan banyak walakin bisyarat an la an la yudayyi bisababi dalika syai'an min hukukillah tetapi dengan syarat yaitu <clears throat> dia tidak meninggalkan e, kewajiban atau hak-hak yang wajib atasnya wafi safari dalam perjalanannya fi watani Ya, jadi dari eh, keberangkatan eh, eh, dia sampai eh, di negeri yang di tanah suci sana ataupun di negeri yang ditinggalkan. Jadi tidak ada hak-hak yang wajib atasnya yang untuk dipenuhi. Jadi tidak ada eh, apa namanya halangan seperti apa itu ya enggak itu baik di tanah suci ataupun di Eh, negeri tempat asal wa illa kana afiman wa fi harj jadi mungkin dia tidak punya istri atau istrinya meridokan ya dia sebenarnya tidak mampu tapi dia tetap ingin berangkat karena tadi begitu menjaga uh, akan uh, begitu begitu apa namanya kuat keimanannya dan begitu kuat tekadnya untuk melaksanakan ibadah haji meskipun dia belum mampu mungkin dia tinggalkan eh, kewajiban eh, dia di, di tanah airnya itu seperti misalnya meninggalkan anak istrinya dan akan tetapi anak dan istrinya itu rito uh, eh, orang tuanya itu tetap melaksanakan ibadah haji sebab kalau tidak wa illa kana athiman eh, wa fi haraj kalau tidak dia itu berdosa dan apa namanya eh, dia itu dia dia berdosa. Jadi bukan pahala yang didapatkan, justru dia malah berdosa. Mithlu an yusafir wa yatruku min faradillahi ta'ala alaihi nafaqatuhum dha'iina la syai'an lahum au yakunu fi safarihi muttakilan ala mas'alatin nas masyghulil masyghulul qalbi bi bitashawufi ilaihim jadi seperti misalnya orang yang apa namanya eh, meninggalkan hak-hak yang wajib tadi itu adalah seperti nafkah dia meninggalkan nafkah meninggalkan kewajiban nafkah bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Kemudian au atau dia mengandalkan mutakilan ala mas'alatin nas. Dia meminta-minta. Dia ke tanah suci, dia meminta-minta di sana. Dan wa masyghul qalb dan e, menaruh harapan yang besar kepada orang lain. Ya, terlalu berharap, terlalu mengharapkan, bergantung kepada orang lain sama juga au yudayyi atau melalaikan eh, dan yudayyi bisabab safar bisabab safar syai'an mina shalawatil maktubat oh, dia meninggalkan solat akibat perjalanannya itu dia meninggalkan solat jadi au tujuan daripada haji itu adalah menyempurnakan rukun iman tetapi dia tidak dia, dia malah meninggalkan sholat karena sebab perjalanannya tadi au yaqa fi syai'in minal muharramat atau dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah famith famithlu man yusafir ilal hajj ala hadzal wajhi wa qad wasa'allahu lahu fi tarki wa haitsu lam yakun mustati'an mithlu man yu'amiru qasran wa yukharribu misra jadi walhasil orang yang seperti ini dikasih keluasan nama Allah belum waktunya dia untuk melaksanakan ibadah haji tetapi dia memaksakan diri dan dia sebenarnya belum mampu maka diibaratkan seperti dia membangun sebuah rumah tapi menghancurkan sebuah kota jadi demikian saya rasa yang perlu kita perhatikan bahwa apabila kita mampu untuk melaksanakan mengupayakan untuk e, melaksanakan ibadah haji maka janganlah kita tunda-tunda jadi hukum itu wujub al wujub alal for jadi jangan ditunda <clears throat> dan juga eh, ta'ajjalu ilal haji, yakni al faridah fa inna ahadakum la yadri ma ya'dridu jadi suruh cepat-cepat untuk melaksanakan ibadah haji karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita besok jadi hadirin pergi haji ke tanah suci adalah merupakan rukun iman, rukun Islam, rukun Islam yang paling penting ya, dan wajib bagi setiap orang bagi yang mampu dengan syarat-syaratnya satu kali saja seumur hidup dan haji itu semata-mata bagi Allah ya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan segala dosa-dosa kita bisa dihilangkan dan digantikan dengan pahala dan digantikan ke berbagai macam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dijelaskan tadi mampu yaitu memiliki segala keperluan atau bekal selama di perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji hingga kembali pulang ke tanah air termasuk yaitu bekal harta dan eh, bekal harta dan kendaraan dan juga keperluan nafkah orang-orang yang ditinggalkan di tanah air selama pelaksanaan ibadah haji itu harus benar-benar diperhatikan agar hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haji itu apa namanya? Uh, tidak ada pahala yang apa namanya bagi orang-orang yang haji itu kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran pahala yang setimpal baginya itu kecuali adalah sorga. Mudah-mudahan uh, apa yang dijelaskan dalam kitab Nusai Dunia ini bisa kita jadikan bekal untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang pentingnya melaksanakan ibadah haji terutama menekankan bagi orang-orang yang sebenarnya sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji tetapi dia masih mungkin menimbang-nimbang masih berpikir satu kali dua kali berpikir-pikir uh, belum ada kemantapan untuk melaksanakan ibadah haji semoga setelah mendengar uh, apa yang telah dijelaskan tadi dan juga nanti akan dijelaskan oleh guru-guru yang lain semakin mantap untuk melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima mudah-mudahan kita doakan para saudara-saudara kita para jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya diterima bisa melaksanakan hajinya dengan baik dengan sempurna dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin ala hadzina wa kullina salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah